Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa huma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi asma'in amma ba'du. Ingkang kula monggo para-para hafizat nyemak naskah gitu, tapi makalah ingkang kula beto jadi melanggar aturan Jawa Tengah mau ini bahasa Indonesia Karena NKRI harga mati. Nanti jadinya asobiah kalau hanya Jawa Tengah. E, begini, e, keluhan saya bahwa banyak akhwal ya perilaku dari para hafid hafidho kemudian tidak tahu asal usulnya maka ini saya bantu dengan menyertakan naskah ya, atau nuskhah kalau dalam bahasa Al-Quran dari kitab Ghoisun Naf'i. Ini kitab yang dipakai juga oleh Lajnah Arab Saudi. Jadi yang pakai kitab ini, kayak kitab ini bukan Rasulullah menjawab Al-Halul murtahilu, Yaitu seseorang yang diam kemudian jalan lagi. Lalu ditanya, maknanya gimana ya Rasulullah? Kata Nabi, sahibul Qur'ani kullama halla irtahala yaitu orang yang membaca Quran setelah selesai Anas kemudian setar lagi Fatihah langsung sampai waulaika humul muflihun karena takutnya kalau diakhiri Anas benar-benar akhir dari segalanya artinya aneh itu katanya mau jalan lagi ternyata apa berhenti makanya saya mohon kalau sudah dimulai waulaika humul muflihun ya benar-benar diteruskan Kemudian khusus khusus para bunyai atau mbak-mbak yang hafal Quran. Memang saya setuju bahasa Arabnya itu hafizat. Meskipun sebetulnya menurut disiplin itu agak salah. Karena dulu itu orang hafal Quran namanya hamalatul Quran. Tapi problemnya untuk perempuan di Indonesia hamil itu ya kita tahu maknanya apa. Sehingga secara bijak diganti apa? Hafizat. Karena kalau hamilat, hamil mesti pikirannya orang itu ya bunting gitu. Jadi nanti nggak ada bedanya yang hafal Quran sama enggak. Jadi ini saya baca semua lengkap, saya baca Arabnya terus saya terjemah dengan bahasa Indonesia. Supaya bahwa perilaku kita, kenapa waduha baca takbir, kemudian mengakhiri waulaika humul muflihun, terus cara hataman itu semuanya musalsal ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bapak saya itu dulu ngaji sama mbahnya Neng Ima itu sama Mbah Dola Salam sebelum kayak kaset. Tapi karena nasional ya namanya Pondok Quran. Kamu ngeritik nanti dikira hasut, kalau setuju itu merusak tradisi karena nggak ada apa sanat. Kalau diam manusia kok tidak punya sikap, ya sudah gitu aja nanti jadi fitnah. Ini saya baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qatit tafaqat al-khufadhu ad dihniyu wa ghiruhu bi anna hadits takbiri lam yarfa'uhu ilan nabi sallallahu jadi ini riwayat Kiroah Ibni Kasir yang dipakai kita semua ketika ngaji sama gurunya wadduha selesai kata gurunya kabir kamu harus baca takbir ya ini dengan kalimat Allahu Akbar fa inni qara'tu ala abdillah bin Kasir falamma balaghtu wadduha qala li kabir saya ngaji sama Abdul bin Kasir juga diperintahkan demikian Abdullah bin Kasir ngaji sama guru-gurunya diantaranya Imam Mujahid fa'amarahu bidzalik ya disuruh seperti itu wa akhbar perintah takbir itu musalsal dari kita sampai Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sehingga ya sudah kita kalau semulai wadduha itu baca takbir tapi kemudian ulama itu selalu ada cara pandang yang berbeda ada yang menentang itu Anehnya yang menentang itu sebetulnya kita, yaitu kiroahnya kiroahnya Asim. Jadi kita ini sudah unik. Jadi kita ngikuti kiroah Asim diriwayati hafes. Ya kiroah kita apa? Kiroatu Asim diriwayati apa? Hafes. Tapi dalam baca wadduha itu ngikuti madhabnya Ibnu Kasir. Kenapa Imam Asim berpikiran tidak perlu? Karena begini. Eh, pantangan dalam membaca Quran adalah tidak boleh melafatkan sesuatu yang potensi diduga bagian dari Quran. Sehingga banyak ulama yang berpikir tidak usah. Ya. Jadi ya itu namanya istihad. Jadi istihad itu ya kearifan ulama untuk melihat sekian kemungkinan kebenaran yang digadaki Allah Subhanahu wa taala. Dan enaknya istihad kalau benar dapat dua pahala, kalau salah dapat satu pahala itu memang kita rileks saja apa mempertontonkan apa wajah ya itu ya plus minus karena kalau sampean cadaran semua nanti ketuker tapi yang jelas ikhtilaful a'immah rohmah itu ada madhabnya yaitu Hanafi jadi dulu lama itu biasa orangnya Syafi'i bermadhab apa berperilaku tertentu mengikuti ulama lain itu tidak masalah seperti ini kita asim tapi mengikuti madhabnya siapa ibnu kasir yaitu rawinya imam bazi tadi yang mentakbirkan setiap surat karena bismillah antar surat itu tidak bagian dari Quran kecuali fatihah makanya banyak yang eh, waslul jami kotul jami itu adalah dalam ilmu sabahid logikanya seperti tadi ya saya ulang lagi ya jadi pantangannya di Quran itu diantaranya apa tidak boleh melafatkan kalimah yang potensi diduga sebagai Al-Quran. Sebab itu ada madhab yang tidak membolehkan, tapi ada madhab yang membolehkan karena orang sudah tahu semua bahwa konteksnya tidak Quran, tapi memang takbir bersyukur. Ya jelas ya, jadi ini penting supaya secara kesanatan jelas. Terus sekarang tentang takmil itu ya alinea kedua takmilun yaitu tadi kenapa setiap khataman justru diakhiri dengan waula humul muf lihun tidak terus anas berdoa ndak takmilun fi masaila allahu bil khotmi al ula sabatan nasu anil maki min riwayatil bazi wa kumbul wa ghairihima Anaman koro awa tama ila akhirin nas koro al-fatihata wa ilal muflihun min awalil bakor. jadi justru setelah khataman ya saya ini hanya bantu ya artinya saya yakin semua hafidot melakukan itu tapi kan nggak tahu referensinya di mana nanti dikira di primbon makanya ini satu tunjuk nah setelah satu makanya jangan berharap ngundang saya kalau sampai tidak lebih tua ketimbang saya saya insya Allah tidak mau jadi yang merasa tidak mbah saya saya mohon tidak ngundang saya tapi kalau ada mbak-mbak yang merasa mbah saya ya saya mau. Tapi dia harus siap mendadak tua karena jadi mbah saya. Saya ulang lagi ya ini supaya jelas. Saya mohon nanti eh, keluarga-keluarga uh, yang mungkin kurang jelas minta keluarganya pasti ada yang faham kitab, faham baca. Yang jelas ini di kitab Hoisun Naf'i yang di antaranya merujuk kitab yang dikarang Imam Sofakusi, yaitu yang ngarang kitab Hoisun Naf'i. E, sarahnya kitab Satibi. Ya, Satibi di ilmu kiroat itu ibarat Nawawi dalam madhab Syafi'i. Jadi semua riwayat tentang kiro asab'ah itu semuanya nginduk namanya Imam siapa? Satibi. Satibi sebetulnya nginduk sama Abi Amrin Adani. Terus sampai saat terusnya sampai ke Imam Sab'ah. Nah kalau sampean tanya kenapa justru yang menjadi kiroah masyuroh itu justru Imam Asim Padahal dia orang Kufah Kenapa tidak Imam Nafek padahal beliau Koriun Madaniyun Kenapa tidak Ibnu Kathir padahal beliau Koriun Makiyun Padahal pusat Islam itu di Mekah dan di mana? Madinah Karena begini ceritanya Sayyidina Ali Karamawah wajah itu akhirnya sakanal Kufah Beliau keluar dari Madinah berdomisili di mana? Kufa. Dan di situ diikuti oleh akabiru ashabi Rasulillah. Oleh sahabat-sahabat Nabi yang senior-senior termasuk Abdul bin Mas'ud. Sehingga pelajaran Quran itu paling banyak di Kufah Imam Asim. Sehingga karena Akhodal Asim an Abdillah bin Abdurrahman As Sulami, ini terus langsung sanatnya Ali kalang langsung sampai Sayyidina Ali jelas ya karena Sayyidina Ali itu punya murid paling alim namanya Hasan Basri, hidup di Basrah. Sehingga kalau kita belajar nahwu itu perkhilafan lughat fusha justru antara orang Kufah dan orang apa? Basrah. Karena ada migrasi para sahabat yang orisinil. Sampai nggak usah kaget. Sebetulnya Mekah itu lama sekali ditinggal akabirus sahabat. Sehingga tidak usah diterus-teruskan kenapa madhabnya orang Mekah sekarang seperti itu sama tidak usah kaget karena akab virus sahabah banyak yang sakanu al-Madinah, summa sakanu Syam, summa sakanul Kufah. Sehingga zaman itu justru Mekah rapati keduman virus sahabat. Tapi ini bisa panjang kalau saya terangkan nanti. Tapi yang jelas eh, kita keren lah karena jadi mulai dulu tradisinya setelah hatam tidak berdoa tapi baca lagi Fatihah, kemudian baca lagi sampai ayat Al-Muflihun min awalil Baqarah. Wasa al amalu bihada fi biladil muslimin dan itu menjadi populer di semua negara Islam. Jadi sampean nggak usah panik misalnya, wah di Mekah tidak ada seperti itu. Maksudnya di Mekah yang sekarang dulu semuanya pakai itu. Jadi kalau yang nggak pakai berarti nggak mengenal tradisi ulama dulu. Jelas ya? Jadi wasa al amalu bihada iri bila biladil muslimin fi atil ardi wa ghairiha al makki wa ghairihi sawaun ana wa khutma masar afi amla walahum ala dalika adillatun minha ma huwa ma'thurun ani nabi sallallahu alaihi wasallam dan itu ada dalil dari Rasulullah wa minha ma huwa anis salaf wa minha ma huwa anil muqtada bihim minal khalaf semua dari orang-orang keren orang-orang bisa diikuti faqat ruwiya anil makki min turukin andar bas maulabni abbas ani benil abbas saat terusnya An Ubay bin Ka'ab an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana idza qara'a qul a'udzu birabbin nas iftataha minal hamdu dari surat alhamdu. Jadi bacanya tetap rofa karena itu erok ya. Kalau dibaca jer ya minal hamdi maknanya ya dari alhamdulillah rabbil alamin summa qara'a minal baqarah ila hul muflihun summa da'a bi du'ail khatmi saya teruskan. Waruya musnadan wa mursalan anna rajulan qala lin nabi sallallahu alaihi wasallam jadi seorang lelaki tanya ke Rasulullah, "Ayul amali ahabbu ilallah." Amal apa yang paling dicintai Allah? Qala alhalul murtahilu, murtakhilu. Wa wa ala hadfi mudhafin ay amalul hali wa ruya musnadan wa mufassaron an ibni Abbasin radhiyallahu anhuma bilafdi anna rajulan qala ya Rasulullah ayul amali afdalu amal terbaik itu apa? Terus Nabi jawab alaika bil halil murtakhil kamu ngikuti amal yang sampai hatam, kemudian pergi lagi kola wamal halul murtakhil lalu halul murtakhil itu apa ya Rasulullah kola sohibul qur'ani kullama halla irtahala yaitu orang yang membaca Quran setiap hatam, lalu beranjak jalan lagi jadi tidak berhenti di nas tapi langsung memulai lagi jadi kullama halla irtahala sekali selesai jalan lagi tidak berhenti di situ Ekul eh, lama faroho min khutmatin syara'a afi ukhra. Setiap khatam ini selesai, maka syara'a afi ukhra. Jadi nanti setelah jenengan pulang, ya benar-benar waulai kaum muflihun diteruskan lagi. Jangan nunggu ada undangan di sini. Wah itu berarti sampean bohong. Ya semoga enggak enggak bohong. Tapi sebagian potongannya bohong karena kalau yang enggak punya pondok biasanya setelah pulang ya gosip. Acaranya keren. Ya wakil gubernurnya ganteng wah itu repot nanti jadi nggak boleh seperti itu wakil gubernurnya orang alim putrane Mbah Mun itu boleh karena suaminya nggak cemburu tapi kalau bilang wakil gubernurnya ganteng itu pasti tidak ibadah itu karena sensitif saya nanti juga cerita istri saya gitu hafidotnya banyak lanyah nggak boleh saya teruskan cantik nanti sensitif ya sudah seperti itu aja sifatnya nyari yang aman Kullama faragha min khutmatin syara'a fi ukhra. Subbiha bi musafirin faragha min safarin wa halla manzilahu sumartahala bi suratin di safarin akhor. Ya ibarat kayak orang dagang setiap sudah pulang lalu nanti kena semprit sholat apa? Duhur. Tadi saya berdoa semoga dapat waktu sempit. Alhamdulillah kesampaian. Karena ini tinggal jadi tadi nggak salahnya siapa-siapa memang mustajabnya doa saya. Tadi saya berdoa supaya dapat waktu sempit. Alhamdulillah kesampaian. Ini jelas kesampaian ini. Ini tinggal 35 menit. Yang terakhir adalah al khotimu nali bilah ala salah sati firokin. Cara menghatami Quran itu ada tiga model, tiga kelompok. Makanya nanti tiga kelompok ini menjadi tiga model. Famin hum firkotun ya sebagian kelompok begini. Ida khotamu istagholu bil istighfar ma'al jari wal khaya. Setelah khatam mereka sibuk istighfar merasa malu. Apalagi khataman di sini pasti ada yang menculat-menculat kan? Apalagi yang nyemak biasanya mau delok pojokane tok. Alimun hakim padahal ayatnya hakimun alim. Ya itu kan mesti ada dosanya karena pasti Kadang baca wati ini tapi diakhiri wal asri. Depannya wati ini tahu-tahu watawasobil haki watawaso sabar karena mulai illaladina aman wa amilus solihat itu langsung mencolot ke wal asri sama biasanya orang hafal Quran problemnya gitu yang di surat Baqarah sebenarnya itu wakula biasanya mak jadi saya yakin semuanya pernah salah sebab itu kalau khataman tidak usah sok suci tapi malah ma'al khojali merasa malu merasa perlu istighfar. Itu juga bagian dari tradisi khatamannya ulama-ulama dulu. Wahaulai kaumun ghalaba alaihim al khawfu lima arafu min syiddati satwatillah wa qahrihi wa rabb. Faekonu saat terusnya makanya mereka yakin dalam amalnya itu banyak masalah. Maka perlakuan terbaik adalah membaca istighfar. Jadi nggak boleh sampai misalnya gini, ya Allah, beri saya rezeki yang banyak barokahnya khatam Quran memangnya anda khatam betul coba tadi yang baca dosa Quran kayak gitu ya memang kalau cepet ya ya mudasirkum fa'adzir rabbaka fakabir taunya baca kan mesti cepet apalagi dibatasi udah gak terus tapi jangan makanya doanya itu gak usah itu gak usah pakai doa khataman Allah marhamna bil Quran wanfa'na bil Quran. Jadi nggak bohong ya kan? Fatihah kan Quran, wal asri Quran. Kalau khatam Quran kan bohong. Bisa saja kata malaikat tenang nih mau menculat-menculat gitu. Ya jelas ini bukan nyindir tapi fakta. Ini bukan suudon tapi suul yakin. <laughs> Karena benar-benar terjadi. Jadi ini bukan suudon tapi apa? Suul yakin. Kalau suudon haram, kalau suul yakin itu berdasar fakta. Nama berdasar apa? Fakta. Nggak usah tersinggung biasa mawon ini kan. Mungkin ya semua hafid ya kelakuannya seperti itu. Lu ya kalau sampean baca tartil nggak enggak akan cukup waktu 4 jam. Coba baca baca yang tartil. Ul <laughs> a aja dulu latihannya. Oh, ini masuk katanya kata gurunya ada. Mas mesti tidak itu tidak selesai itu. Makanya ada ulama yang kalau tradisinya khatam mereka istighol dengan istighfar meminta maaf karena merasa amalnya tidak sempurna. Ya saya teruskan ya. Wafir koton ukhro yasilu nal khutmah asaniyata bil khutmatil ula min ghairi istighalin bidu'ain wal istighfarin. Imma takdiman lima habillah ala mahabihim aw khofan ayakuna fi dzalika hadzun min khududin nafsi. Ada sebagian ulama sekali khatam langsung baca terus tanpa diselingi doa. Karena di mana-mana doa itu pasti kepentingan pribadi. Mereka malu di depan Allah menggunakan Quran untuk kepentingan pribadi. Sehingga setelah khatam langsung terus ngaji lagi. Karena mereka lebih mendahulukan kalam Allah yaitu Quran ketimbang minta-minta sama Allah Subhanahu wa taala. Itu juga tradisi. Sama nggak usah ikut tradisi itu, nanti dikira Wahabi. Ya sudah ikut yang umum saja. Ya tapi ada tradisi itu ada. Ya saya ulang lagi ya. Jadi alasannya mereka takdi manimahabillah mendahulukan apa yang dicintai Allah yaitu Quran mengalahkan kepentingan pribadi. Tentu doa termasuk kepentingan pribadi. Kemudian ini yang yang biasa kita lakukan ya ya yang biasa kita lakukan yaitu ini yang paling pokok ini karena waktunya mepet. Wafir koton uchrawahum al aksarun. Nah itu di digarisi ya karena itu partai kita, grup kita. Hitung itu dari berapa itu. Sudah ketemu ya? Wafir koton uchrawahum al aksarun. Idza kotamu istagholu bidu'ai wa alahu fihi lima sabata indahum min adillati dzalik. Kelompok yang lain dan itu mayoritas ya kalau khatam selesai mereka berdoa dan serius Allahu itu serius kalau orang Jawa maknanya mutoh mutoh itu permintaan yang serius Fakot rawat Tirmidzi wa qala haditsun hasanun an Imran bin Husain radhiyallahu anhu annahu qol marra ala qari'il Qur'an summa sa'ala fastarja'a summa qol sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man qara'a al-Qur'ana falyas'alillaha bi fa innahu sayaji wa aqwamun yas'aluna bin nasa Siapa yang baca Quran maka harus meminta Allah atas nama Quran itu daripada membaca Quran kemudian meminta-minta manusia manusia warwahu wa ghairuhu an Anas radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala inda khatmil qur'ani dakwatun mustajabatun wa sajaratun fil jannah jadi setiap khatam Quran kalian semua punya jatah doa sing mus tajab dan punya jatah satu pohon di surga jadi intinya menjadi perantara ke surga Wa kana Anas bin Malik wa Abdullah bin Mas'ud wa Abdullah bin Umar radhiyallahu anhum yaf'aluna dzalik. Dan sahabat-sahabat melakukan khataman kemudian berdoa. Wa anil Hakam bin Atibah bi fathi ta ba'da ya um sanatun seterusnya at-tabi'il jalil annahu qol arsala ilayya mujahidun wa intahu ibnu abi lubaba faqala inna arsalna ilaika li anna aradna an nakhtimal qur'ana. Jadi tradisi undangan seperti ini itu sudah ada mulai dulu Dulu para tabiin kalau mau hataman Quran ngundang tetang tetangga kalian saya undang karena kami mau hataman Qur, Quran ya ini ini dalilnya kita kita ini dalilnya tradisi guru-guru kita inna arsalna ilaika li anna aradna an nakhtimal qur'ana kita ngundang kalian karena kita ingin hataman Quran wa du'a yustajabu inda khatmil qur'ani karena doa mustajab ketika hataman Quran Falamma farahu min khatmil Quran da'a bida'awatin. Kemudian setelah benar-benar khatam mereka banyak berdoa. Wa fi ba'di riwayatihi wa annahu kana yuqal inna rahmata tanzilu inda khatimatil Quran karena rahmat turun ketika khataman Quran. Warawat warawat dari miyu fi musnadihi an Humaid al-Arad qala mangqara al-Qur'ana summa da'a ammana ala du'aihi arba'atu alafi malakin. Jadi kalau orang khataman Quran kemudian berdoa itu yang mengamini 4000 napa? malaikat. Jadi jenengan tenang saja kalau aminnya tidak mandi nanti didukung 4000 siapa? malaikat. Jadi nanti yang amin boleh tenanan ya baik nggak tenanan ya karena sudah ngandalkan berapa? 4000 malaikat. Wanas so jamaatun minal ulama al muqtada bihim ka Ahmad bin Hambal alas tiba bidua intal khutmi. Jadi jelas ya, jadi sanat kita, tradisi kita, kalau khataman berdoa itu al-aksarun, tradisi yang diikuti mayoritas ulama seluruh apa? dunia. Ini yang terakhir kefiah yang kita anut. Ini dalam kitab Al-Jauharul Masun fikiro Qiraati Kolun. Jadi saya punya kitab sabah banyak termasuk namanya Al-Jauharul Masun apa fi Qiraati Kolun. Itu karangannya Habib eh, Hadi, Hadi bin Hasan Asgaf orang Yaman. Kita akan ini namanya apa? Dirosah ya. Jamiyah rosatil Quran. Muda rosah dulu itu misalnya Zaid baca ya ayyuhal muddathir. Gurunya baca ayat tertentu muda rosah. Saya baca lagi ya ayak roa asakhsun hisban wayak roa al akhoru ainama qaraahul awalu wahakaza Fahadi hias Jibril jadi Jibril baca ya misalnya ya ayyuhal muddathir gitu ya terus kanjeng Nabi mengulang lafat yang sama ya itu namanya mudarusa nah tapi kalau di Indonesia itu yang seperti ini itu nanti ada ada lagi namanya tapi ya nggak apa-apa dinamai mudarusa nggak apa-apa Fakana Jibrilu yakrau awalan summa yakra'u an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ainama koroahu Jibrilu jadi Jibril baca dulu, kemudian Nabi baca ayat yang persis yang dibaca malaikat siapa? Jibril. Makanya kata Allah, faida hufat tabir Qur'ana. Setelah saya baca kamu ikuti. Eh ala lisani Jibril intah. Nah, kalau yang kita lakukan ini masuk definisi ini yang tradisional la tuqi wa la lawahatul basar alaiha tis'ata asyar terus ada yang teruskan wa ma ja'alna ashaban nari illa malaika wa ma ja'alna idatamu terus ada yang berhenti kalla wal qamar wal laili id adbar wasubhi idza asfar innaha la ihdal kubar terus ada yang teruskan lagi nadhira lil basar liman sa'a minkum ayataqaddama aw yatakhar itu namanya nama resminya idaro. Idaro itu puteran ya tapi nggak apa-apa kalau nama istilah itu apa artinya sih jadi yang jelas tradisi yang kita itu ada sunnahnya ila rasul Langsung saja kami buka dialog untuk uh, termin yang pertama, monggo karena waktunya terbatas, silahkan langsung maju ke depan. Perkenalkan namanya dan pertanyaannya. Yang terhormat Bapak Wakil Gubernur Haji Taji Yasin Maimun beserta segenap uh, pejabat Semarang dan Ketua Dewan Pelaksana meninggalkan area acara. maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kami menyampaikan pertanyaan, kami mengucapkan syukur alhamdulillah. Kami sangat bangga sekali atas kerawan Agus Bahauddin Nur Salim yang selama ini kami hanya bisa menyaksikan beliau di YouTube tapi sekarang bisa bertatap muka secara langsung. Begini Gus, niki bahasa Indonesia sama nggih. Tadi mengenai tradisi khotmil Quran, mengenai deskripsi masalah yang sudah biasa terjadi di kalangan kita, banyak di antara kita ketika mendapat istilahnya undangan untuk khotmil Quran, kita itu istilahnya nyelengi dulu nyelengi di rumah jadi 30 juz itu yang sudah dicelengi di rumah ngoten Gus lah uh, yang ingin kami inginkan bagaimana ada yang ketika head nggih ketika head ketika odor niku masih membaca Al-Qur'an dengan suara keras artinya masih membaca Al-Qur'an memakai dua pertanyaan yang kedua monggo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dari mana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila nanti yang saya tanyakan ini kurang kurang layak atau kurang sopan. ya Gus ya. Ini tadi ada keterangan kenapa kita kalau tradisinya kalau menghatamkan Quran itu setelah surat An-Nas langsung surat Al-Fatihah disambung dengan surat Al-Baqarah sampai dengan Muflihun. Lah terus Gus ini ada kebanyakan malah disambung lagi disambung sama ayat kursi, kemudian akhir surat Al-Baqarah. Itu apa ada juga dasarnya? gitu ya Gus penasaran saya terus yang itu di situ koroa itu maksudnya menghatamkan apa sekedar membaca saja harus hatam 30 juz apa sekedar membaca sebagian dari Al-Quran ya maaf makanya saya soalnya saya tadi mendengarnya apa salah saya dengar itu hatam menghatamkan. Terus yang ketiga, Sama ini dua, sudah cukup gitu dua pertanyaan gitu, karena waktu yang ya, sudah. Gitu. Monggo dipun jawab Gus. Yang pertama tadi dari penanya yang pertama bagaimana kalau nyelengi Quran dulu itu bagaimana? jadi tidak harus dalam waktu satu hari nggak apa-apa ya Oh itu itu begini ya, itu sensitif sekali wilayah yang sudah sensitif. Kalau saya, jadi semua jawabannya harus kalau saya termasuk orang yang tidak mendukung itu. Kalau saya loh ya. Tapi beberapa pondok karena ini kan begini, ini pakai logika fakir ya. Jadi anda boleh ngikuti saya, juga boleh ngikuti kiai yang punya tradisi membolehkan. Tapi logikanya begini secara fikih. Logika secara fikih begini. Khat itu kan menghalangi sholat. Kenapa? Karena sholat itu ada baca Quran, maka tidak boleh deres dalam keadaan khat. Logika kedua, lupa Quran itu dosa besar. Nah baca Quran pas khat juga dosa. Ya nanti malaikat suruh nimbang banyak mana gitu. Makanya ini wilayah yang mesti jadi polemik. Tapi asal debatnya nggak karena orderan, nggak karena uang, insya Allah nggak fitnah, tak jamin. Karena kita debat secara fair. Ya, jadi biasalah dalam kaidah fikih. Kayak begini loh. Saya melihat mbak-mbak ini dosa karena melihat nggak mahram, nggak istri. Ya saya tak apik, istiqomah itu apik tapi akhirnya ngangkangi masjid wong liya ora kober dadi imam katanya gitu. <laughs> jadi artinya ya ada nilai negatifnya gitu makanya dalam kitab hikam itu ada gojlokan begini manusia itu siapa mangkanat mahasinuhu masawiya fakifalataku falataku masawihi masawiya menuso itu pas apik welek apa meneh pas misalnya ibu-ibu ini silaturahim baik gak saya bojomu ngopi gawe dewi anakmu tiba apa itu jadi manusia itu apa mangkanat mahasinuhu masawiya fakih falatakunu masawihi masawiya pas apik wae elek ni mungkin di UIN ada rapat tapi bolos tapi ya baik datangi Quran tapi mungkin bagi yang berkepentingan ini gimana ya dia dilantik baru tiga hari sudah hilang Hasan <laughs> boleh mewakili Islam itu kalau hukumnya mujma'aleh sesuatu yang disepakat Faham ya? Jadi kalau pendapat-pendapat yang khilaf kamu harus bilang apa? Menurut saya, menurut guru saya. Karena di situ ada subjektivitas, ada apa? Subjektivitas. Ya kira-kira seperti itu. Berarti intinya masih ikhtilaf terus gusnya kalau kita khotaman setelah akhir Anas, An kemudian Al-Fatihah, kemudian Alif Lam Mim, e, Al-Baqarah dan akhir Al-Baqarah dan seterusnya. Dan Jadi begini ya, kalau ya umumnya orang NU NO lah misalnya kan setelah itu terus baca ayat kursi macam-macam yaitu paket melafatkan kalimat toibah saja tapi ya tidak dalam konteks mewarisi ulama dulu dalam cara khataman saya ulang lagi ya ya kira-kira marisi Islam Nusantara gitu aja karena kalau tradisi ulama dulu dalam khataman ya hanya tiga itu kemudian kita membaca ayat kursi ya salahnya di mana itu kan ya kalimah toibah ya sudah ya enggak masalah gitu misalnya gini populer dipilih tapi risikonya yang belakang-belakang gak apal terus ayat kursi masih banyak yang bareng inna dina inta wali menang semua ya yang seperti itu jelas itu kategorinya ya tidak sampai masruahannya dianjurkan secara ekstrim karena itu pilihan sifatnya itu pilihan tapi ya mungkin dilarang masa melafatkan kalimat toibah apa? dilarang ya kira-kira seperti itu statusnya yang kedua tadi Eh, ketua MAJT-nya dari Dewan MAJT mengharuskan untuk kita menyudahi acara sebelum duhur namun kami ingatkan lagi jangan mohon untuk tidak berdiri dulu nggih mohon duduk dulu nanti akan, kami pandu untuk kepulangan panjenengan biar tidak panas-panasan antri di luar lebih baik duduk manis ber AC di sini ya untuk penanya ada hadiah door prize dari Gus Bahak ini adalah buku Hifduna Lihadal Mushaf berjudul Al-Muqni karangan dari Gus Badin. Yang lain Mary ya. <laughs> Mohon maaf ya karena waktu sangat terbatas sekali. Kami yakin panjenengan sembilan ilmu yang bermanfaat barokah fitni wa dunia wal akhirah. Sekali lagi mohon untuk duduk dulu. Jangan